Pada pertemuan yang telah lewat sebutkan di dalam buku ini ini buku yang kecil Al-Aqidah Tahawiyah tentang akidah Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana beliau sebutkan di awal buku ini, hadza dzikru bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan terhadap akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau sebutkan tentang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang rukun iman, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa pimpinan para malaikat ada tiga yaitu malaikat Jibril demikian juga Mikail demikian juga Israfil yang semuanya adalah bertugas dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malaikat Jibril untuk menghidupkan hati dengan menurunkan wahyu kepada para nabi kemudian Israfil dengan menghidupkan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman menurunkan hujan. Kemudian Mikail meniup sangkakala. Kemudian juga beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang beriman pada para nabi, tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang berkaitan dengannya tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Demikian juga pembicaraan tentang masalah al-qada wal qadar. Demikian juga tentang hari kiamat, beriman kepada hari akhir. Kita sebutkan juga beberapa urutan-urutan apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berkumpul di padang mahsyar, demikian juga seterusnya sampai masuk di antara mereka ke surga ataukah ke dalam neraka. Dan kita sekarang masih dalam pembicaraan yang berkaitan dengan masalah al-qada wal qadar juga tentang qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan pada pertemuan terlewat lewat tentang masalah kodok dan kodar di sini. Menyeleweng padanya dua firqoh, dua kelompok. Yaitu Jabariyah demikian juga Qadariyah yang saling bertentangan. Secara ringkas bahwa Jabariyah maka mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berlebihan di dalam beriman kepada takdir, dalam artian bahwa manusia tidak ada di situ pilihan bagi mereka. Merasa bahwa seorang itu harus menyerahkan kepada takdir dalam keadaan tidak berusaha. Kebalikannya orang-orang Qadariyah mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang seakan-akan menciptakan perbuatan dia sendiri. Oleh karena itu para ulama menyebutkan walaupun hadisnya adalah dhaif bahwa Qadariyah itu adalah majus hadil ummah Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang-orang majusi mereka meyakini di situ ada ilah, Islam mereka Tuhan. Tuhan kebaikan dan kejelekan. Gelap demikian juga terang. Ini menurut menurut mereka demikian. Sedangkan mereka orang-orang Qadariyah kenapa dikatakan seperti majusi? Karena mereka meyakini bahwa mereka lah yang menciptakan amalan mereka sendiri. Tidak ada di, situ campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di situ takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka seperti orang-orang Majusi yang mengatakan di situ ada dua sembahan. Ada dua Tuhan menurut mereka yang berbuat. Demikian juga orang-orang Qadariyah berarti mereka menciptakan amalan mereka sendiri. Setiap orang menciptakan amalan mereka sendiri. Berarti mereka malah lebih parah. Yang menciptakan banyak. Setiap orang menciptakan amalan mereka masing-masing. Tidak ada di situ takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna bahwa Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Sebaliknya, yang tadi kita sebutkan orang-orang Jabariyah. Ya, mereka malah tidak meyakini ada perbuatan hamba. Ya, bahwa mereka harus kemudian tunduk pasrah terhadap takdir tanpa kemudian berusaha. Keduanya, dua kelompok ini mengambil ayat demikian juga hadis yang sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah maka mereka meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha untuk melakukan sebab. Adapun orang-orang Asy'ariyah pernah kita sebutkan ya pada pertemuan terlewat, maka mereka lebih condong kepada pendapat Jabariyah. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama mereka seperti apa? Seperti sesuatu yang enggak jelas. Ya, seperti dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak ke sana, tidak ke sini. Tetapi kalau kita perhatikan mereka lebih condong kepada pendapat orang-orang Jabariyah. Sehingga kita ada istilah kasbul asyairah. Kasbul asyari. Bahwa manusia inal insan majmurun bi surati mukhtar. dan kesimpulan demikian. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin di Indonesia yang mengikuti pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi mereka berpendapat bahwa insan majburun, seorang itu dipaksa. Fi surati mukhtar, dalam bentuk seakan-akan mereka itu memilih. Memilih ke sana ke sini, ya memilih berbuat ke sana ke sini, bentuknya saja, tetapi hakikatnya menurut mereka bahwa manusia itu adalah majbur dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. <clears throat> Demikian juga tentang masalah Al-Qur'an. Al-Quran kalau mulah menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah sudah selesai dibicarakan masalah ini. Tapi bagaimana menurut mereka orang-orang Abu Hasan al asyari Asyairah? Mereka menyebutkan juga Al-Quran kalamullah. Tapi bagaimana bagaimana mana kalamullah di sini? Ternyata mereka mempunyai istilah sendiri. Kalamullah itu kalam nafsani. Kalam nafsani. Memang Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalam nafsani. Kalam nafsani itu bagaimana? Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malaikat Jibril memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakni kalam nafsani jiwa. Allah menjadikan malaikat Jibril mengetahui apa yang Allah maksudkan. Kemudian baru malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapannya alif lam mim dzalikal kitabul ribafi dan seterusnya. Paham itu makna kalam nafsani. Memang mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, tapi maksudnya kalam di sini adalah kalam nafsani. Ya Allah menjadikan malaikat Jibril memahami apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala zat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, kemudian apa? Baru malaikat Jibril yang berbicara kepada Nabi Muhammad dengan suara. Ya, demikian. Dan itu adalah batil. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, hakikatan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran tersebut. Tanpa kita membagaimanakan. Paham? Tidak boleh kita membagaimanakan ya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan teruskan apa yang dipakai oleh beliau masih berkaitan tentang masalah ya kodok wal qadar juga. <clears throat> Qala rahimahullah taala Qaluhu dan ucapan beliau yakni al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala walam humullahu taala illa ma yudikun maka ini suatu yang kita kenal. Walam humullah. Allah tidak membebani mereka, yakni manusia, kita semua. Allah tidak membebani kita semua. Manusia demikian juga jin. Karena jin demikian juga manusia adalah termasuk makhluk-makhluk Allah yang mukallafin, yang dibebani syariat. Ya, dalilnya apa? Bisa ditulis bahwa jin demikian juga manusia dibebani syariat. Adapun selain mereka tidak. Seperti para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hewan, binatang-binatang, tumbuhan, ya. Demikian juga yakni barang-barang jamit seperti gunung, tanah dan sebagainya tidak dibebani tidak dibebani syariat. Adapun jin dan manusia dibebani syariat. Dalilnya dalam surat adz dzariyat "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di sini disebutkan oleh beliau, Allah tidak membebani mereka yang manusia ilama yutikun kecuali apa-apa yang mereka itu mampu. Ya, mausul. Ya, karena sebagian dengan kepandian bahasa Arab mereka itu bermain di ma di sini. Seperti umpamanya kita menyebutkan di surat Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, ya, Aku berlindung kepada Robnya Al-Falak ini yang memecahkan biji-bijian. Demikian juga memecahkan waktu fajar itu kemudian terbit matahari. Ya. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Dari kejelekan ma khalaq. Ma di sini mausul apa-apa yang Allah ciptakan. Tapi mereka mengatakan ma di sini dengan apa orang-orang Mu'tazilah, yakni ma di sini manafi. Tidak min syari ma khalaq dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ya, ini dari muncul dari madhab pendapat mereka bahwa Allah tidak mungkin untuk kemudian berbuat kejelekan. <clears throat> tidak menciptakan yang takdir jelek menurut mereka. Ini telah lewat pembahasannya. Adapun di sini iman di sini adalah mausul dan tidaklah Allah menciptakan tidaklah Allah membebani mereka yakni manusia illa mayutikun kecuali apa-apa yang mereka itu mampu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-286 la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani jiwa kecuali apa yang dia itu mampu, kecuali kemampuannya. Allah tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman" Salatlah dalam keadaan berdiri oleh karena itu kalau seorang melakukan sholat wajib ya untuk berdiri. Kalau dia dalam keadaan duduk dan dia dalam keadaan mampu, dalam dalam keadaan mampu dan dia duduk maka sholat tidak sah. Ini kalau sholat sholat wajib. Soliko iman sholatlah berdiri. Pak Ilham tadi kalau kamu nggak mampu pakai dan maka duduklah. Kalau nggak mampu sudah maka duduk. Pak Ilham tadi kalau tidak mampu juga fala jambi dengan berbaring ke arah kanan terus misalnya Ya demikian. Jadi tidaklah Allah membani kita semua kecuali apa yang kita mampu. Demikian juga tentang kewajiban haji umpamanya. Ya. Walillahi 'alan nasi hijul baiti man tata sabila. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia untuk haji mendatangi Baitullah Al-Haram. Man tata ilaihi sabila, barang siapa yang dia itu mampu jalannya. Kemampuan di sini yaitu kemampuan dalam hal badan untuk melakukan ibadah tersebut, demikian juga kemampuan dalam hal harta ya untuk kemudian melaksanakan ibadah tersebut. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani kecuali apa yang mereka itu mampu. Demikian juga ayat la nukallifu nafsan illa usaha tidaklah kami yakni Allah Subhanahu wa taala membebani jiwa kecuali kemampuan dia. Surat Al-An'am ayat yang ke-152. Ini sepakat. Benar apa yang beliau, apa yang beliau katakan di sini. Kemudian lafaz berikutnya ini yang dikritik oleh para ulama. Wala yutikuna ilama kallafahum. Nah, ini. Wala yutikuna ila ma kallafahum dan tidaklah yutikun berarti domir. Di sini ya wau jamaah ini kembali kepada manusia. Demikian juga jin. Dan tidaklah mereka itu mampu kecuali makalafum. Kecuali apa-apa yang Allah bebani mereka. Nah, ini lafaz dikritik oleh para ulama. Ya lafaz bahwa tidaklah mereka mampu kecuali apa yang Allah bebankan. Benar nggak seperti ini? Tidaklah kita semua mampu, kita semua ini mampu beribadah kecuali apa yang Allah bebankan. Kurang tepat. Kalau kemudian dikatakan tidaklah kita ini mampu kecuali apa yang Allah bebankan kepada kita. Tidak. Secara gambaran ini mudah, ya, kita bisa kemudian sholat ya melebihi dari sholat lima waktu. Ya, Demikian juga puasa melebihi dari puasa yang wajib, yakni puasa Ramadan. Demikian juga dari ibadah-ibadah ya, puasa yang sunnah yang lain dari puasa sunnah tertentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga lafaz tidaklah mereka mampu kecuali apa yang Allah bebankan, Allah wajibkan kepada kita salat lima waktu. Apa kita kemudian tidak bisa untuk berbuat amalan yang lain yang melebihi dari sholat lima waktu? Tentu tentu saja tidak. Ya demikian. Oleh karena itu, saya <clears throat> bin Bas beliau memberikan taklik atau catatan kaki dalam permasalahan ini. <clears throat> Hada gairu sahih. Ini tidak benar. Ya, ini bisa ditulis ucapan Imam Tahawi. Tidaklah mereka mampu yakni manusia kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka itu kurang tepat. Ya. Hadza ghairu sahih. Sudah, tinggal situ aja. Penjelasannya bagaimana? Bal mukallafun yudikuna aksar mimma kallafahum bihi subhanah. Bahkan kita manusia yang dibebani syariat ini mampu lebih banyak dari apa yang Allah bebankan. Tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walakinahu azza wa jalla latifun bi ibadihi wa yasar alaihim. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala lembut terhadap hamba-hambanya dan Allah mudahkan mereka ini. Walam yaj'al alaihim fi dinihim harajan Allah tidak menjadikan atas mereka di dalam agamanya itu kesulitan. Fadlan minhu ihsanan, bentuk keutamaan dari Allah dan perbuatan baik ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, jadi lafaz tidaklah mereka mampu kecuali apa yang Allah bebankan pada mereka kurang tepat. Karena apa? Karena manusia mampu ya untuk melakukan ibadah lebih dari apa yang Allah wajibkan. Pemain kita selesai sholat lima waktu ini. Ya, masih bisa kita untuk melaksanakan sholat yang lain. Kalau Allah nanti diwajibkan. Mampu, ya enggak? Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dulu disebutkan di zaman Nabi Musa, itu lebih sholatnya dari dari kita. Oleh karena itu disebutkan ketika Isra Mi'raj Nabi SAW, ya ketika Allah perintahkan sholat lima waktu, asalnya berapa itu? Lima puluh kan demikian. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian terjadi percakapan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Tidak mampu umatmu ini untuk melakukan. Mintalah kepada Allah keringanan. Kemudian naik Nabi SAW. Kemudian dikurangi. Kan demikian. Sampai lima kan gitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi. Mintalah keringanan. Nabi SAW merasa malu untuk kemudian meminta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yubadalu qaulu demikian. Tidaklah terganti ucapan di sisiku. Sudah sholat lima waktu itu. Ya tapi ketika seseorang mungkin dalam badan lapang, lapang tidak banyak kesulitan, lebih dari itu bisa. Dari surat-surat sunnah dan sebagainya. Ya, tapi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diwajibkan sholat lima waktu saja. 17 rakaat tersebut. Ya, demikian. <clears throat> Alimah Ibn Abil Is juga menyebutkan di dalam penjelasan beliau ini ya yang maknanya seperti ucapan Syekh bin Bas demikian juga ulama yang lain Wa dhahiru annahu yarju ila makna wahid. annahum yutikun fauqama kalafahum bih. Karena mereka manusia, demikian juga jin, orang-orang yang diberikan Allah taufik untuk masuk dalam Islam, mereka mampu di atas apa yang Allah bebankan kepada mereka. Lakinnahu subhanahu yuridu bi ibadihi al yusra wa takhfif, tapi Allah menginginkan terhadap hamba-hambanya itu kemudahan dan keringanan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah Allah ingin untuk kalian kemudian dan Allah tidak inginkan untuk kalian itu kesulitan. Jadi, Yuridullah ayu khafifa angkum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin untuk meringankan baik kalian dan Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kita ini dalam keadaan lemah. Yaitu ya selesai permasalahan ini, ya ini ucapan beliau tadi dikritik oleh para ulama. Ada pun yang pertama benar sebagaimana dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian beliau mengucapkan ucapan yang baik, ucapan yang bagus ini, yang bagus untuk dihafalkan. Wa wa tafsiru dan ini adalah tafsir, ini adalah penjelasan dari lafaz la haula wala quwata illa billah yang dikenal dengan hauqalah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ba di sini adalah isti'anah. Berbeda dengan orang-orang ya sebenarnya mengatakan Asy'ariyah demikian juga Jabariyah yang bermakna ba di sini musahabah saja. Ya ini ya ini apa itu bersahabat saja. Dalam artian tidak ada di situ apa kehendak dari manusia. <coughs> ya demikian. Tapi ba menurut Ahlussunnah wal Jamaah yaitu isti'anah tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu nahwu la bani la nafial jinsi menafikan semua jenis-jenis. Tidak ada ya haul tidak ada daya sesuatu pun apapun tidak ada daya apapun. Tidak ada daya apapun karena menafikan semua jenis. Dan dia ini mabni al-fathi. Ya, isim dari la di sini la nafial jinsi enggak dia maka dia mabni di atas fathah la haula wala quwata juga ya tidak ada kekuatan juga diulangi lagi ya wala di pembahasan untuk diulangi uh, lanya juga wala quwata dan tidak ada kekuatan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nakul maka kita katakan jadi Tafsir la humu la, lam yukallifuhum Allah taala illa ma yutikun. Ya, tafsir adalah la haula wala quwata illa billah. Ini tafsir dari la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya itu la haula wala quwata illa billah? Maknanya adalah nakul. Beliau mengatakan di sini, kita katakan la hilah la hilata li ahadin tidak ada daya untuk seorang pun. Wala tahawula tidak ada kemampuan li'ahdin untuk seorang pun wala harakah tidak ada gerakan li'ahdin untuk seorang an maksiatillah untuk menjauhi kemaksiatan illa bi maunatillah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la haula ya ini apa? Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saya ditulis ini makna la haula. Ya ini yang pertama berkaitan dengan maksiat. Itu apa? Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menjauhi persinaan, Kemudian juga khomer mabuk. Demikian juga meninggalkan musik umpamanya. Ya, demikian juga meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lain. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk istislam seorang, bentuk ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan dalam hadis nanti kita sebutkan hadis Abu Musa al syari termasuk lafaz ini adalah kanzun simpanan dari simpanan-simpanan surga. Kansun min kunuzil jannah. Simpanan dari simpanan-simpanan surga kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena mengandung makna apa? Istislam, ketundukan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kemampuan, tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Kemudian wala quwata bagaimana? Disebutkan oleh beliau, wala quwata li ahadin, tidak ada kekuatan bagi seorang. Kuah jelas ya artinya jadi kuat itu ya diambil dari bahasa Arab kurang lebih demikian. Ilmu juga bahasa Arab, al-ilm. Kan demikian. Banyak dari lafaz bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab. Serapan istilahnya. Diambil dari bahasa Arab seperti ini. Kuah, tidak ada kekuatan. Kuwata ya ini ya kekuatan. Mabni ala fathi kenapa la nafil jenis ini? Ya dia di e, mabnikan terhadap di alamat nasab dia. Ya ini fathah di sini. Karena isim mufrad. Wala kuwata tidak ada kekuatan di ahadin bagi seorang ala iqamati taatillah atas menegakkan penegakan ketaatan pada Allah wassabati alaiha bukan hanya sekali melakukan ibadah ketaatan itu, itu tidak. Ya, bukan hanya sekali untuk melakukan amalan soleh itu tidak. wassabati bahkan apa kokoh alaiha di atas ketaatan tersebut illa bi taufikillah kecuali dengan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini mana wala kuwata. Bisa ditulis mana wala kuwata itu tidak ada kekuatan seorang pun untuk menegakkan ketaatan pada Allah dan kokoh di atasnya kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istislamnya seorang ketundukannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari sinilah Jauhnya seorang dari sifat takjub, ujub, sombong, bangga diri terhadap amalan soleh yang dia lakukan. Demikian juga jauhnya, dia dari sifat dia ya, takabur, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih dari orang lain, merasa sombong di hadapan orang lain. Ya demikian. <clears throat> Jadi apa makna la haula wala quwata illa billah? Haula yang pertama berkaitan dengan apa? Kemaksiatan. Kuwata yang kedua berkaitan dengan apa? Ketaatan. Bisa nggak dibalik? Ya mungkin bisa juga. Tapi inilah yang masyur di kalangan para ulama. Yang bagus untuk dihafalkan. Ya, ini tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kan gitu. Wala kuwata, kalau tadi la haula. Wala kuwata berarti apa? Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kokoh terus-menerus dalam ketaatan tersebut kecuali dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu <clears throat> Oleh karena itu disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari nomor 6409, dalam Sahih Muslim nomor 2704. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga. Kita bacakan yang ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim beliau membuat di di kitab Adzikir wa Doa, Imam Nawawi membuat bab karena dalam Sahih Muslim ini kalau kita dapat bab itu yang membuat adalah Imam Nawawi. Kalau kita lihat buku aslinya saya Muslim itu tidak ada bab-bab tidak ada. Tapi Imam Nawawi ingin mempermudah. Demikian juga kita yang bacanya lebih paham pembagian-pembagiannya. Di situ beliau membuat bab <clears throat> di zikir dan doa. Yang tulis Imam Muslim di dalam Sahih Muslim itu bab istihbab di saud dzikir. Bab disukai di merendahkan suara ketika berzikir yaitu di situ memang ada hadis ketika orang selesai sholat. Hadis Abdul bin Abbas radhiallahu anhu ya dalam Sahih Bukhari tidaklah aku mengetahui selesainya ikidoi sholat Nabi Alaihi Wasallam selesainya sholat Nabi Alaihi Wasallam kecuali dengan apa dengan takbir Allah akbar Allah akbar Allah akbar, Allah akbar demikian jadi beliau Abdul bin Abbas di belakang sholatnya tidaklah beliau mengetahui selesainya sholat Nabi kecuali dengan takbir Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi kemudian takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ya, disebut oleh para ulama digabungkan dengan hadis ini. Ya, larangan untuk mengeraskan suara ketika berzikir. Lalu bagaimana hadis tadi? Ya, hadis tadi ada yang mengatakan dimansuh, ada yang mengatakan Allahu Akbar, tetapi karena semuanya membaca Allahu Akbar seakan-akan keras gitu. Paham? Tapi tidak dikeraskan. Karena di sini ada hadis dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim juga <clears throat> Karena Nabi waktu itu mengatakan, "Ayuhan nas arbi wa anfusikum." Wahai manusia, arba'u, irba'u. sungguh oleh Imam Nawawi, irfaku, lembutlah untuk kalian, untuk diri-diri kalian, pelankan. Ya. Innakum laisa tad'una asam wala ghaiban. Sungguhnya kalian tidaklah berdoa, tidaklah memanggil kepada zat yang dia itu ya tuli. Tidak bisa mendengar, demikian juga gaib yang tidak ada. Kalian itu berdoa kepada zat yang mendengar dan ada. Jangan keras-keras gitu. Ya jadi ketika zikir ya tidak perlu kemudian teriak-teriak ya keras-keras dan sebagainya. Ya itu. Jadi demikian. Oleh karena itu para ulama menggiring kepada yakni hadis tadi yaitu selesainya sholat Nabi itu diketahui dengan takbir Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. Ya ini tidak kemudian maknanya keras sekali tidak. Karena sebagian orang kita tahu kan habis sholat lima waktu itu nanti ya la ilaha illallah la ilaha illallah keras-keras. Subhanallah, subhanallah, subhanallah demikian. berdasarkan dengan hadis tadi. Ya, maka kita katakan ya bahwa bukan berarti keras sekali tidak, tapi apa? Itu pun taruhlah ya, taruhlah demikian itu tidak sampai selesai, sampai lama, sampai berdua sama-sama enggak. Lafat Allah Akbar saja itu loh. Itu pun demikian, taruhlah demikian. Itu pun tidak sampai akhir lama, sampai kemudian seakan-akan bersama-sama gitu. Tidak. Ya. Dan kita katakan bahwa bukan berarti keras tidak, tapi pelan, tapi karena semua membacanya sehingga seakan-akan apa keras gitu. Sehingga makna hadis Abdul bin Abbas tadi tidaklah aku mengetahui selain selesainya sholatnya Nabi kecuali dengan bacaan tak, takbir itu dengan makna tadi. Karena di sini Nabi mengatakan Pelankanlah kalian. Ya Nabi makan demikian, irba'u. Ya ini irfiku, lembutlah. Dengan fathah ba irba'u. Ya jadi demikian. Karena kalian tidaklah berdoa, tidaklah memanggil kepada zat yang dia itu tuli. Demikian juga tidak ada. Kalian itu berdoa kepada zat yang dia itu maha mendengar, demikian juga ada. Ya itu. Kemudian Nabi menyebutkan ya di hadis ini hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. <clears throat> Faqala berkata Rasulullah SAW, Ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais itu nama aslinya Abu Musa al-Ash'ari. Ala aduluka ala kanzin min kunusil jannah. Tidakkah kamu mau? Aku tunjukkan. Ya, aku tunjukkan kepada engkau ala kanzin. Simpanan dari simpanan-simpanan surga. Fakul bala katakan, tentu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Kala Nabi mengatakan, "Kul la haula wala quwata illa billah." Katakan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan maknanya. Imam Nawawi beliau mengatakan rahimahullah taala di syarah terhadap Sahih Muslim ini, "Wahfadhu aswatakum, ikhfadhu." yakni pelankan suara-suara kalian. Ini mereka membaca sebenarnya syarah Sahih Muslim ini kan. Ini bukunya Imam Nawawi, buku mereka. Ya, Baina rafa saut sungguhnya mengangkat suara keras-keras itu inama yafalul insan dibu di man ibu. Seseorang melakukannya karena jauh dari orang yang diajak bicara kan itu. Kita kan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia semau agar bisa mendengarnya. Tidak perlu kemudian teriak-teriak ketika berzikir. Lalu bagaimana hadis Abdul bin Abbas tadi sudah kita sebutkan. Seorang harus kemudian mendudukkan hadis itu menempatkan masing-masing jangan mengambil ini saja yang ini ditinggal. Kan demikian. Apalagi kemudian sampai berjamaah sama-sama dari awal sampai akhir, tambah lagi berdoa. Ya ini wala alam adalah bid'ah. Ya demikian. Beliau kemudian menyebutkan <clears throat> la haula wala quwata illa billah kanusun min kunusil jannah kalau ulama bisa ditulis kenapa la haula wala quwata illa billah ini yang dikenal dengan apa? Ya tulis dulu sebenarnya ya ini hauqalah Wa yu'abbaru an hadhil kalimah para ulama mentakbirkan kalimat ini hauqalah. Sebagian mengatakan haulaqah sama. Kenapa hauqalah? Karena la haula. Sebagaimana bismillah itu basmalah kan? Bismillahirrahmanirrahim basmalah. Ini la haula wala quwata hauqalah. Hau dari haula ya quwata qalah hauqalah. Ya itu. Ini takbir mereka demikian. Kenapa dikatakan bahwa lafaz ini adalah termasuk simpan dari simpanan surga. Sebab dzalik anha kalimat istislam. Adalah kalimat istislam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak bisa aku meninggalkan maksiatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya, dan tidak bisa aku melakukan ketaatan dan terus-menerus kecuali dengan bimbinganmu, taufikmu. Menunjukkan istislam, tunduk. Wa tafwidu. Ya, wa tafwidi ila Allah taala seperti dalam Al-Quran sebutkan berkisahnya seorang yang beriman di zamannya Nabi Musa dari uh, kalangannya Fir'aun. Wa itu amri ilongnoh dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Tafwid mengandung di situ ya, menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dikatakan simpanan dari simpanan-simpanan surga? Karena kalimat tersebut ketundukan menunjukkan atas ketundukan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiraf bil id'anilah dan menyadari ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ya cukup ini. Ya, kalau kita mau menjelaskan kenapa la haula wala quwata illa billah termasuk simpanan dari simpanan surga karena tadi. Seorang tunduk pada Allah, seorang menyerahkan diri kepada Allah, mengakui butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum menambahkan lagi wa annahu la sani'a ghairuh. Sungguhnya tidak ada yang berbuat selain Allah Subhanahu wa taala. Wala rada li amri tidak ada yang menolak perkara Allah Subhanahu wa taala. Wa anal abdala yamliku syai'an minal amr. Hamba tidak memiliki sesuatu pun dari perkara. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Ini kenapa dikatakan dia itu simpanan dari simpanan surga, simpanan-simpanan surga karena tadi. Kemudian apa manakan sun sendiri? Ya Abdullah bin Qais wa Abdullah bin Qais itu adalah simpanan dari simpanan-simpanan surga. La haula wala quwata illa billah. Mana simpanan kanzun huna di sini anau sawab mudakhkhar fil jannah, pahala yang tersimpan. Jadi dapat nanti oleh hamba tersebut di surga. Ya itu mana simpanan. Itu pahala yang nanti tersimpan yang dicatat di lembaran-lembaran catatan amalan dia. Dia akan dia jumpai nanti di akhirat. Ya, jadi dikatakan kanzun kenapa? Karena dia itu adalah pahala yang tersimpan. Ya, di dalam surga. Bahwa sawabun nafis, pahala yang berharga. Yang butuh seorang di waktu yang sangat membutuhkannya. Kama anal kanza fasu ambalikum sebagaimana simpanan itu yang paling berharga dari harta-harta kalian. Kadang seorang itu yang di dompetnya, di sakunya yang dia yang perlu kan. 50 ribu, kalau anak-anak masih muda 5 ribu, itu udah banyak itu anak kecil. Ya, di dompetnya paling segitulah 100 ribu, ya 200 ribu. Yang disimpan lebih banyak, yang disimpan di rumahnya atau tempat yang dia anggap aman lebih banyak. Mungkin 10 juta, 5 juta kan itu. Lebih banyak. Ya itu namanya kanzun. Yang paling berharga dari harta-harta mereka. Kadang simpanannya nggak berupa uang. Simpanannya berupa emas kan itu. Tanah, rumah, eh, dan paling berharga anak yang soleh kan itu yang mendoakan dia nanti ketika dia sudah mati ini. Jadi ini paling berharga dari harta-harta kalian. Jadi kenapa dikatakan simpanan tadi? Simpanan dari simpanan simpanan surga karena itu simpanan yang pahala yang tersimpan nanti di surga. Nah itu sehingga dikatakan simpanan yang paling berharga. Simpanan dari simpanan simpanan surga karena didapati nanti di hari akhir. Sebagaimana seseorang mempunyai simpanan tadi. Dan itu adalah harga yang paling itu adalah harta yang paling berharga. Simpanan itu harta yang paling berharga. Sebagaimana tadi disebutkan. Yang dia bawa kemana-mana itu ya cuma itu. Yang dia simpan itu lebih banyak. Ya inilah la haula wala quwata illa billah. Jadi simpanan harta simpanan kita itu lebih berharga dan mungkin lebih banyak dari apa? Dari harta yang kita bawa di mana-mana. Di dompet kita, di saku kita itu kan. Tapi itu yang bagi yang punya uang kan itu. Mungkin enggak yang enggak punya uang ya sudah itu yang di dompetnya itu ya itu sudah. Yang di sakunya Yusuma itu ada. Cuma ada, ada. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Ya itulah makna Allahumma ja'al rizqa ahli baiti hutan. Nabi berdoa ya Allah jadikan rezeki keluarga keluargaku kut. Ini tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kut itu dimakan di hari itu. Ya Allah jadikan rezeki keluarga Muhammad itu adalah yang bisa dimakan di hari ini. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Jadi ini makna apa? Kanzun. Min kunuzil jannah. Karena itu adalah pahala yang tersimpan nanti di surga. Juga sebab kenapa dinamakan seperti itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Karena menunjukkan ketundukan seorang, penyerahan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yaitu sifat yang jauh dari sifat takabur. Sombong. Oleh karena itu Allah menyebutkan sifat orang-orang berlomba thumma awrasna alkitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah ya kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hambaku di antara mereka ada yang mendolimi dirinya banyak maksiat di antara mereka ada yang muktasid sederhana amalan sederhana saja amalan sunnahnya sedikit wa minhum sabiqun bil khairat di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan apa yang Allah tambahkan setelahnya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam buku tafsir agar seorang itu jauh dari sifat sombong. Karena dia bisa beramal itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sifat takabur, meremehkan orang lain di dalam amalan soleh. Ya demikian. <clears throat> Kemudian juga, juga kalau kita perhatikan lafaz la haula wala quwata illa itu didapati di mana di antaranya? Bisa ditulis ya setelah tadi kita sebutkan hadis Abu Musa tadi simpan dari simpanan surga itu doa yaitu doa ketika menjawab adzan kan itu. Kapan itu diucapkan? Ketika muadzin mengucapkan ya eh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul kemudian eh, hayya ala shalah. Apa jawabannya? Yang mendengar la haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Itu ya. Kemudian juga kapan juga ketika seseorang akan pergi kan itu. Itu bisa ditulis, insya Allah sudah dihafal itu. Imam Nawawi menyebutkan di Riyadus Solihin. ini halaman 42. Beliau menyebutkan di pembahasan bab tentang tawakal, yakin wa tawakal. Yakin wa tawakul. Kemudian beliau masukkan hadis Anas Malik radhiyallahu anhu Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Demikian juga Imam Nasai. Ini sahih ya bisa ditulis oleh di sini di Riyadhus Shalihin halaman eh, Riyadhus Shalihin nomor 43. Ya 83. Ini penomoran hadis di Riyadhus Shalihin itu insyaallah setiap penerbit sama. Ya itu. Kalau Bulughul Maram berbeda-beda. Sahih Bukhari sama penomorannya. Sahih Muslim berbeda-beda. Jadi kalau kita membaca Sahih Bukhari enak, membaca syarah, membaca matan sama. Di atas sini juga membaca syarahnya, Mesa Usaimin memberikan syarah penjelasan. Demikian juga di buku aslinya setiap terbitan sama. Ini di nomor hadis nomor 83, hadis Anas Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi." Padang siapa yang mengucapkan yakni ketika keluar dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa haula wala quwata illa billah. Ini dikira mudah kan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mudah, hafal insyaallah. Wala haula wala quwata illa billah. Di jalan tidaklah kita bisa meninggalkan maksiatan kecuali dengan bimbingan Allah, melihat sesuatu yang diharamkan umpamanya, mendengar sesuatu yang diharamkan. Juga melakukan ya amalan-amalan soleh, pergi ke tempat yang baik. Semua itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tidak lebih dari berapa detik ini. Bismillahi tawakkaltu tu Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Mungkin 15 detik. Tapi faedahnya apa? Nabi mengatakan yuqalu lahu dikatakan, ya ini malaikat mengatakan kepada dia, "Hudita, engkau diberikan hidayah. Wa kufita, engkau diberikan kecukupan. Wa wukita, engkau diberikan perlindungan." Ya. Tiga sudah ini. Wa tanaha anhu syaitan. Dan berpaling dari dia syaitan. Empat. Tidak lebih dari 15 detik. Bismillahirrahmanirrahim. tawakkaltu Allah haula quwata illa billah. Tidak perlu ditambah. Ya kadang ditambah wa haula quwata illa billahil aliyil azim. Tidak perlu. Apa yang datang di situ hadis sudah sebutkan apa adanya. Ya, bismillahi tawakkaltu haula quwata illa billah. Sudah. Kadang kurang mantap tambah lagi. Jangan nanti berarti menyelisih apa yang Nabi bimbingkan kan itu. Kalau kita mengucap sebagaimana yang Nabi sebutkan sudah empat ini, empat yakni janji Allah Subhanahu wa taala kepada dia mendapatkan hidayah diberikan kesukupan, diberikan perlindungan dan setan berpaling dari dia Rawu Dawud eh, Tirmidzi wa Nasi wa Kemudian juga ada tambahan Imam Abu Dawud <clears throat> Fayaqul yakni syaitan dia mengatakan li setan akhir kepada syaitan yang lain kaifa laka rojulin, bagaimana kamu terhadap seorang laki-laki qad hudiya telah diberikan hidayah wa, wa dan telah dicukupi wa dan telah dilindungi dari mikoyah yaitu ini lafaz menunjukkan seorang tunduk pada Allah ya demikian juga menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita cukupkan kita baca surah Nabawiyah